Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Yang mana sudah kita lewati berkali-kali hanya sekedar mengulang biar semakin mutskin dan suka semakin melekat. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar pengarang kitab Haiyah ini Abdullah bin Abi Quhafah itu lain lagi. Itu Abu Bakar Siddiq. Jangan ditampur-tampur. Catatannya tertampur, Pak. Nah, barakallahu fiikum. Jangan tertampur ya. Caranya kalau belum punya kitabnya, catatannya khusus Abu Bakar bin Abi Dawud tulis namanya. Paham ya? Karena beda dengan Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq kan sahabat. Ya enggak? Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya? Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya? Abdullah. Itu aja Abdullah saja. Itu Abu Bakarnya. Abu Dawud Abu Dawud siapa namanya? Ewa Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan membahas mengenai apa? Mengenai yang wajib bagi kita semuanya adalah berbicara bertutur kata yang baik mengenai para sahabat. Gak boleh mengkritik, gak boleh mencatat, Enggak boleh menjarah mereka. Kesalahan yang timbul dari mereka karena sumbernya istihad atau yang semisalnya kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang ahli ilmu beristihad, kok benar istihadnya dapat dua pahala. Pahala istihadnya, pahala mencocoki kebenaran. Tapi kalau keliru dapat satu pahala. Itu pahala istihadnya. Apa maksudnya ya? Jangan sampai kita mencaci maki menghina. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Mencaci maki hewan aja enggak boleh apalagi siapa yang mencaci maki tadi? Sahabat. Hewan aja enggak boleh, ya kan? La tasubuddi fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan mencaci maki ayam jantan, ayam jago. Eh, jangan diajak, jangan caci maki karena ayam jago itu membangunkan kalian untuk salat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan dalil mengenai larangan untuk mencaci maki para sahabat sangat banyak sekali sudah kita lewati. Di antaranya adalah apa? Rasulullah menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah atau Artinya apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka, nah atau salah seorang di antara kalian dia mengifatkan sebesar gunung Uhud emas, nggak sembarangan emas, perhatikan baik-baik. nggak sembarangan emas harganya mahal. Sebesar gunung Uhud emas itu nggak bisa menandingi menyetarai infaknya mereka tidak satu raupannya, tidak plus setengahnya. Mut itu kan satu raupan. Kalau setengahnya berarti seperti ini contohnya, paham ya? Jadi nggak bisa menyetari sama sekali, kalah kita. nggak ada apa-apanya. Padahal sudah sebesar gunung apa tadi? Sebesar gunung Uhud emas, nggak sembarangan. Oleh karena itu jangan sampai mencaci maki. Yang kedua, yang sering muncul dan juga dijadikan dalil, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka wajib berhak dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, laknat semua manusia. Siapa yang berani lantang mulutnya mencaci maki para sahabat? Syiah Rafidah. Siapa? Syiah Rafidah. Siapa pemimpinnya? Abu siapa? Jangan keliru loh. Siapa pemimpin pelopor Syiah Rafidah? Nah, siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jangan keliru. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Eh, pemikiran itu muncul dari orang Yahud eh, yang saat itu hulu di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali antallahu haqqan," katanya. "Ya Ali, kamu tuh benar-benar Allah," katanya. Kata siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itu nam pentolan syiar Rafidah. Hati-hati. Kemudian yang lain mulutnya, yang mereka berani mengkritik sahabat, ibadahnya para sahabat dikritik oleh mereka dan berani mengkritik Rasulullah, khawarij kila benar. Khawarij kila benar. Awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'ah khawarij. Nah, siapa pemimpinnya? Sudah kita lewati kemarin. Siapa pemimpinnya Hamzah? Khawarij. Belum tercatat juga? Nanti dicatat, disempurnakan. Siapa pemimpinnya Muhammad? Khawarij. Tercatat belum? Eh, nanti dicatat. Siapa pemimpinnya Abdul Razak? Belum juga? Nah, nanti dicatat kan ini penting sekali, ini sering muncul ini. Jadi ahlus siapa antum? Hah? Belum juga? Oh, <laughs> siapa? Dul eh, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, dul Khuwaisirah At-Tamimi. Tadi ini ya, tapi enggak masalah. Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Ahsan. dul Khuwaisirah At-Tamimi. Dihafal ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau sudah masuk ke pondok pesantren Ahlus Sunnah itu yang dihafal nama-nama para sahabat, nama-nama tokoh-tokoh yang terkenal, baik tokoh yang jelek pun kita perlu menghafalnya biar nanti tahu siapa pemimpin-pemimpin kelompok kelompok sesat. Hindarkan, jauhi, lupakan masa lalu menghafal para tokoh-tokoh sepak bola, ya enggak? Ayo Allah musta'an. Menghafal juga para tokoh penyanyi, pendangdut, artis, hindarkan. Sekarang diganti apa? Nama-nama para sahabat. Diganti nama-nama para sendikiawan ahli sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, dihapus semua yang punya catatan-catatan nama-nama nama para pemain sepak bola misalkan, nama-nama artis misalkan, nama-nama pembalap apa itu motor atau yang semisalnya hindari ganti yang ini paham ya berman siap insyaallah ayo nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik yang penting ini nah ingat Dzul Khuwaisirah At-Tamimiyah siapa namanya kemarin antum sudah ada yang kemarin siapa namanya siapa belum siapa namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi eh, ah jihad siapa Hurqus Nah, namanya hurqus. Perhatikan baik-baik jangan main-main. Namanya siapa? Nah, belum benar juga kan? Perhatikan baik-baik. Siapa namanya? Hurqus. Tulis kalau belum tertulis. Ya? Namanya Namanya Hurqus Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, ihsanul qawli fi sahabah radhiyallahu anhum wa hukmut ta'ni fihim. Ini berarti bisa dikatakan letaknya dari pensyarahnya atau dari na barakallahu fikum yang telah mengumpulkan eh, atau dari pentahkiknya itu kemungkinan besar bab-bab yang diletakkan situ. Adapun ucapan al-Imam Abu Bakar bin Abi pantunnya nanti. Qala al-mu'allifu asbahullah ihsanul qawli fi sahabah radhiyallahu anhum wa hukmut ta'ni fihim. Naam, yaitu bagusnya ucapan mengenai para sahabat dan hukum mencaci maki menghina mereka. Ngeri sekali ya. jangan sampai kita mencaci maki. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih wa qul ghaira wa khaira qaulin fis sahabati kullihim wala takut ta'anan ta'ibu wa tajrahu wa qad nataqal wahyul mubin bi fadlihim wa fil fathi ayun lis sahabati tamdahu artinya apa Katakanlah sebaik-baik ucapan. Katakanlah dengan sebaik-baik ucapan mengenai para sahabat seluruhnya. Radhiyallahu taala anhum, ridwanullahi alaihim ajma'in. Seperti itu. Jangan sampai kita satu maki. Wala takut ta'anan. Jangan sampai engkau menjadi orang yang suka mencaci maki, menghina segenap para sahabat. Ta'ibu wa tajrahu. Engkau mencatat mereka dan menjarah mereka hati-hati para sahabat, enggak sembarangan. Nah barakallahu fikum. Wa qad nataqal wahyul mubin fadlihim sungguh wahyu yang sangat nyata berbicara tentang keutamaan mereka. Wa fil fathi di dalam surat Al-Fath di dalam surat apa? Al-Fath ayun lisahabati tamdau Ada beberapa ayat yang memuji segenap para sahabat. Yang paling menonjol dan nampak yang sering disebutkan oleh para ulama dan juga jadikan pendalilan adalah ayat yang terakhir dalam surat Al-Fatah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'al kufar ruhama bainahum paham ya Ini akhir ayat kemudian di dalam surat Al-Fatah sendiri di dalamnya juga sanjungan kepada segenap para sahabat banyak sekali mengenai atur ridwan ya kan nah berbai'ah di bawah pohon pohon apa namanya Abdurrahman Bayatul Ridwan tuh mereka berbaiat di bawah pohon. Pohon apa namanya? Gorkat. Wah, jangan pohon gorkat itu pohonnya orang Yahud itu. Allah mustahil. Jangan semua pohon disebutkan. Ini pohon khusus ini ya. Berbaiat di bawah pohon. Pohon apa? Abdul Razak. Tercatat belum? Pohon apa? Samarah masih keliru mengucapkannya. Pohon apa? Samurah. Kalau keliru dibenarkan tulisannya. Bukan samarah, samurah. Nah, barakallahu fikum pohon samurah. Nah, mal ghurqat lain. Ghurqat itu anu, eh, pohon orang Yahud atau sembunyi. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Asyarah ingat-ingat ya pohonnya tadi ingat-ingat tercatat belum itu tadi samurah. nanti tak tanya lagi besok insyaallah. Zakarahuna baqiyat as sahabah ba'dama ma al-asyarah al mubasyarina bil jannah. Pertanyaan lagi. Nah, masalah. Nah, muallif menyebutkan di sini sisa-sisa sahabat. Nah, setelah beliau menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Eh, sudah hafal belum Ahmad? 10 orang yang dijamin surga sudah hafal belum? Ayo sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa? Zubair bin Awam. Apa? Zaid Sa'id jangan jangan bolak-balik yang mana? Sa'id bin Zaid. Eh Sa'id bin Zaid terus Talha bin Ubaidillah terus Abdurrahman bin Auf. Jangan jangan yang keliru ya, Abdurrahman bin Auf. Terus Abu Bakar bin Jarrah, terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan dilupakan 10 orang yang dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Coba antum ulangi. Abu Bakar, Umar, Belum jarak terus? Sudah ya? Eh, 10 orang tersebut dikenal dengan al-mubasysyaruna bil jannah. Dikasih kabar gembira masuk surga. Antum hafal belum Abdul Razak? Eh, nanti dihafal ya. Dihafal dimutkinkan. Nah, barakallahu fikum. Dia antum dah hafal belum? Belum juga kan? Dihafal. Nah, biar apa? Ada masukan. Jadi saran untuk menghilangkan nama-nama pemain sepak bola, ini caranya. Ditukar diganti dengan nama-nama para sahabat Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau yang namanya bertobat itu harus full. Jangan cuma separuh-separuh ya. Tinggalkan semua masa lalu, ganti yang baru sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza azakumullah. Ini bagus sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Faqal wa qul khaira qaulin hatta la yadhun anna dzikral fadil minas sahabah tanakusun lil mafdhul. Perhatian Bapak ini. Ucapkanlah dengan sebaik-baik ucapan hingga tidak muncul sangkaan bahwasanya menyebutkan sahabat yang kurang utama nam itu merupakan apa? Nama barakallahu fiikum atau menyebutkan sahabat yang utama itu terkesan apa bentuk nam eh, mengurangi atau bentuk mengejek terhadap sahabat yang kurang utama. Kan masing-masing sahabat itu memiliki keutamaan tersendiri. Nah, enggak semuanya sama gitu loh ya. Ketika kita menyebutkan keutamaan segenap para sahabat. Apakah yang para sahabat yang lain enggak punya keutamaan? Jangan sampai terkesan seperti itu. Semuanya punya keutamaan. Semua para sahabat udul. Semua para sahabat di mana tempatnya? Surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu antum misalkan masa cuman ini yang dipuji, yang lainnya enggak. Semua para sahabat dapat pujian. Nah, maksudnya ya, cuman per individu itu ada yang memiliki keutamaan. Paham belum ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Bal kulluhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka semuanya seluruhnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum fadlus suhbah wal munasarah lil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memiliki keutamaan suhbah, persahabatan sahabat wal munasarah yaitu menolong lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa talaqqi anhu dan bertemu langsung mengambil ilmu darinya. Faqad aur Rasul wa amanu bihi. Sungguh mereka melihat Rasulullah dan beriman dengannya, wastama'u bihi dan berkumpul dengannya, wasallau khalfahu dan mereka salat di belakangnya, wasami'u qaulah dan mereka mendengar ucapannya alaihi salatu wassalam. Ini definisi sahabat. Definisi sahabat kalau antum mau tahu, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan itu definisi sahabat. Itu definisi apa? Sahabat. Ada di sana eh, yang tak tanya ini yang enggak ditanya jangan jawab dulu ya. Ada di sana enam hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi belum pernah jumpa bertemu Rasulullah SAW. Istilahnya apa istilahnya? Ah, Antum tahu nggak istilahnya? Siapa? Kalau tabiin hidup di zaman sahabat. Ini orang ini hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW. Apa namanya istilahnya ini? Ah, Abarafa ingat nggak? Belum? Eh, ah, Ahmad apa? Al-Mudram. <laughs> Jangan keliru menetapkannya. Jangan keliru menetapkannya. Al-Mukh Ayo Al-Mukhadram. Al-Mukhadram. Naam. Dan namanya Mukhadram. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW belum pernah bertemu Rasulullah SAW namanya Mukhadram seperti siapa contohnya eh, Ah Yusuf hmm? Uwas Al-Qarani hidup zaman Rasulullah ya itu contohnya diantaranya ada yang lain-lain atau hidup zaman Rasulullah atau enggak Al-Qarani Enggak, Rasulullah ini tabi'in. Cuma Rasulullah pernah menyebutkan kepada Umar bin Khattab, nanti kalau kamu ketemu salah seorang saleh dari negeri Yaman, yaitu Wasal Qarani itu belum waktu itu belum ada. Untuk oh, Rasulullah mengucapkan seperti itu, itu tabi'in. Nah, ini hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan tapi belum pernah jumpa bertemu Rasulullah. Contohnya siapa? Asrama? Raja Najasyi. Namanya siapa? Ashama Namanya Ashama yang jelas ucapannya. Karena orang Indonesia itu kalau mengucapkan banyak kepleset. Namanya ya? Jadi kalau enggak jelas nanti khawatirnya keliru. Ashama Namanya Ashama Pakai shad. Nama Raja Najasyi Ashama itu namanya Muhadram namanya. Ingat-ingat ya bedanya sahabat dengan Muhadram berarti apa bedanya? Eh, bedanya apa berarti Ashan Muhadram dengan sahabat? Eh, bedanya satu bertemu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau mukhadram nggak berjumpa, nggak bertemu, tapi hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah meninggal atas keimanan. Tapi kalau para sahabat itu bertemu. Naam. Qauluhu rahimahullah fi sahabati kullihim fi sahabati Rasulullah SAW maksudnya ucapan yang baik terhadap segenap para sahabat Rasulullah SAW. Bi antusniya alaihim wa tamdahuhum wa tamdahahum yaitu dengan cara engkau menyanjung mereka, memuji mereka, li'annahum yastahiqquna hadzal madha wassana. Dikarenakan mereka semuanya berhak untuk mendapatkan pujian ini dan sanjungan ini. Kita tutup yang terakhir. Wala takut ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Jangan kamu menjadi ta'an. Ta'an itu orang yang suka mencaci maki, menghina. Nah, ta'ibu wa tajrahu. Akhirnya apa? Nah, mencatat mereka dan juga mencarah mereka. Jangan. La yajuzu tanakkusu ahadun minhum. Enggak diperbolehkan tanakkus merendahkan sedikit pun di antara mereka. Awil timasul uyubilahum atau mencari-cari kekurangan, mencari-cari aib mereka. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kama taf'alur rafidah sebagaimana dilakukan oleh rafidah, syiah rafidah Naam, qabbahahumullah. Semoga Allah taala nah memberikan kejelekan kepada mereka. Syiah Rafidhah ingat-ingat, Syiah Rafidhah akfar minal Yahud wan Nasara. Syiah Rafidhah akfar minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Bedakan dengan Syiah Zaidiyah. Eh? Syiah Zaidiyah itu mereka nah barakallahu fikum para ulama belum mengkafirkan. Karena apa? Karena mereka posisinya tidak terlalu ekstrim seperti Syiah Rafidah. Paham ya? Kalau Syiah Rafidah itu akfar minal Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada Yahud wa Nasara itu Syiah Rafidah. Fa innahum a'daud din wa a'daul ummah wa a'daul millah. Karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh agama, musuh-musuh umat ini dan musuh-musuh at-tauhid. Wa kama taf'alu al-khawarij alladziina yukaffiruna as-sahabah. Dan juga sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan segenap para sahabat. Ingat-ingat, Khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka. Khawarij, na barakallahu fikum, siapa dari pemimpinnya tadi? Terus Dul Khuwaisrah Tamimi, siapa namanya tadi? Hurqus. Naam. Syiah Rafidah, siapa pemimpinnya tadi? Syiah Rafidah siapa pemimpin tadi? Abdullah bin bin Sabah al-Yahudi. Itu diingat-ingat ya. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.